ditegur. Jangan, Syekh, engkau sudah terlalu tua. Faqala hadhihi jawarih hafidnaha anil ma'asi. Anggota badanku ini sudah aku jaga dari kemaksiatan fisigari sejak kecilnya. Fahafidahallahu alaina fil kibari. Maka Allah menjaganya ketika sudah tua. kalau sejak kecil aku jaga dari maksiat. Maka ketika tua dalam keadaan terjaga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'asa hadza anna ba'd salaf ra'a yas'alha an nas Sebaliknya, beberapa salaf, beberapa ulama salaf melihat seseorang tua yang meminta-minta pada manusia. Yang ini dalam keadaan lemah, nggak bisa apa-apa, minta-minta pada manusia. Faqala, maka dijawab, ah, dikatakan, Inna hadha Allah fi sigarih fadayya'ahullahu fi kibari. Adapun orang ini dia melalaikan agama Allah ketika kecilnya, ketika mudanya, maka Allah lalaikan dia ketika tuanya. Tidak bisa apa-apa. Wassalamualaikum. Wa qad Allah, al-'abda bi salahihi ba'da mautihi fi dzurriyyatihi. Kama qila fi qoulihi ta'ala wa kana abuhuma salihah dan Allah menjaga juga. Atau waqad yahfadhu, maknanya kadang Allah menjaga juga bagi seorang hamba bisalahihi karena kesolehannya ba'da mauti setelah matinya. Subhanallah. Setelah mati orang saleh ini, Allah masih berikan penjagaan. Penjagaan bagi siapa? Penjagaan bagi durriyatihi, keturunannya. Kama qila fi qawlihi ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 82 ketika menceritakan bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika bertamu di satu kota dalam keadaan mereka tidak mau menyambutnya sebagai tamu, tidak mempersilahkannya, tidak memberikan e, penjamuannya. Maka mereka duduk di pinggir kota. Melihat ada bangunan yang runtuh atau hampir runtuh, Nabi Khidir bangkit, memperbaikinya. Dijawab oleh Musa alaihissalam, Lau syi'ta, latakhadta alaihi ajra. Kalau kau mau, kau bisa minta bayaran sama mereka. Ini mengejek perbuatan yang sudah kita tidak dihormati, malah diperbaiki rumah mereka. Kata Heather alaihi salam bahwasanya ini diperintah oleh Allah Ta'ala. Wakana ini adalah milik dua anak yatim. Li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini adalah rumah milik dua anak yatim di, di Madinah. Wa kana abuhuma salihah dan bapak mereka itu orang saleh. Jadi kenapa sampai Nabi memperbaiki bangunannya? Karena abuhuma saliha. Khalilun a'azakumullah. Innahuma hufudha bisalahi abihima. Berarti dua anak yatim ini terjaga, dilindungi karena abuhuma salihah. Kalau Sa'id bin Musayyib libnihi. Sa'id bin Musayyib berkata pada anaknya, "La azidanna fi salati min ajlik." Kata Sa'id bin Musayyib kepada anaknya, "Aku tambah salat-salat sunnahku, aku perbaiki, aku tingkatkan untukmu, wahai anakku." Waraja'a an fika. Dan aku berharap aku diberi penjagaan pada dirimu Kemudian dibaca oleh Said bin Musayyib ayat tadi. Wa kana abuhuma salihah. Jadi aku ini menjadi saleh berupaya untuk banyak sodakoh, banyak ibadah, banyak salat sunnah, banyak puasa sunnah. Li ajlik untukmu wahai anakku. Supaya engkau dijaga oleh Allah karena abuhuma salihah. Karena bapaknya saleh. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz. Ma min mu'minin yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibih. Kata Umar bin Abdul Aziz, tidaklah seorang mukmin meninggal kecuali akan dijaga oleh Allah di belakangnya turunannya. Wa aqibi aqibihi dan turunan-turunannya. Berarti dua generasi terjaga. Aqibihi orang yang di belakangnya, anak-anaknya. Wa aqibi aqibihi anak-anak anak-anaknya. Bagaimana orang-orang Ansar yang berjihad fisabilillah, mempersiapkan tempat untuk Nabi, menolong Nabi, membantu muhajirin ila akhirih. Apa pahalanya atau apa balasannya dari Allah Ta'ala? Nabi mendoakan dengan kalimat Allahumma rahmil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah berikan rahmat pada orang-orang Ansar dan anak-anaknya orang Ansar dan anak-anaknya anak-anak orang Ansar. Tiga generasi. Seperti yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Aqibihi wa aqibi aqibihi. Turunannya dan turunan-turunannya. Anak-anaknya dan anak-anak anak-anaknya. Qala Ibnu Munkadir, "Inna Allah la yahfadhu بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله fama yazaluna fi hifdhi fi hifdhin min Allah wa sitrin. Kata Ibn Munkadir, sesungguhnya Allah menjaga dengan kesalehan seseorang. Allah jaga anaknya. Allah jaga anak-anaknya. Cucunya berarti. Dan Allah jaga apa yang ada di sekitar dia. Kerabat-kerabatnya. Fama yazaluna fi hifdhin. Mereka selalu dalam penjagaan dari Allah dan selalu ditutup oleh Allah aib-aibnya. Wa mata kana al-'abdu mushtaghilan bi ta'atillah, maka kapanpun seseorang sibuk menjaga ketaatan pada Allah, fa inna Allah yahfaduhu, maka niscaya Allah akan menjaganya fi tilkal hal, dalam keadaannya. Wa fi musnad Imam Ahmad dan dalam musnad Imam Ahmad disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal kanat imra'atun fi baitin. Ada seseorang wanita di rumah fa kharajat fi sariyatin minal muslimin. Dia keluar di dalam satu pasukan dari pasukan kaum muslimin. Wa tarakat sintai ashrata anazan dia meninggalkan di rumahnya 12 ekor kambing. siyatiha dan juga anak-anaknya. Kanat tunsajbiha. Dalam keadaan orang-orang atau anak-anaknya apa namanya membuat kain dari wolnya. Jadi, kambing tadi diambil terus disulam, dipintal. Qala faqadat anzan laha wa sayasiyatiha. Tiba-tiba kehilangan satu ekor kambingnya. Faqalat ya Rabbi innaka qad dhaminta liman kharaja fi sabilik. Sesungguhnya engkau wahai ya Allah, sesungguhnya engkau telah menjamin bagi siapa yang keluar fi sabilik di jalanmu. Engkau akan menjaga dia. Wa inni qad faqadtu anazan dan aku telah kehilangan anazan seekor kambing dari kambing-kambingku was siyati, seperti saya siyah adalah anunya apa budaknya wa ini anshuduka anazi wasiyasiyati qala wa ja'ala Rasulullah Sallam alaihi wasallam yadhkur munashadatiha rabbaha kemudian Rasulullah Sallam menyebutkan bagaimana permohonan orang tersebut merata meminta kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala Qala Rasulullah SAW, فَأَصْبَحَتْ عَنْزُهَا وَمِثْلُهَا وَسَيَصِيَتُهَا وَمِثْلُهَا Maka pagi harinya dia mendapatkan kambingnya dan yang seperti itu mendapatkan sayasiahnya, mendapatkan dan yang seperti itu. Wasayasiyah hiya sannar allati yugzal biha wa yunsaju alatnya, alat pintalnya. Bukan budaknya. Sayasiyah adalah sinar yang biasa dipakai untuk memintal. Faman hafizallah hafizallahu min kulli adha. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya dari segala macam gangguan. Berkata ba'du salaf, man ittaqallah faqad hafidha nafsahu. Siapa yang bertakwa pada Allah, berarti dia telah menjaga dirinya. Siapa yang bertakwa pada Allah, berarti dia menjaga dirinya. Wa man dhayya'a taqwah dan siapa melalaikan ketakwaan, faqad dhayya'a nafsahu. Berarti dia telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. al ghaniyyu anhu. Sedangkan Allah Maha Kaya tidak butuh dari hamba-hambanya. Berarti hamba ini kalau bertakwa, dia menjaga dirinya sendiri. Karena saya akan mendapatkan penjagaan. Kalau dia tidak bertakwa, berarti dia mencelakakan dirinya sendiri. Allah tidak dirugikan sedikit pun. Dan Allah Maha Kaya tidak butuh dari hambanya. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه الله أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى di antara keajaiban penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dijaganya adalah Allah menjadikan hewan-hewan yang mu'diyah, hewan-hewan yang mengganggu. Ular, macan, singa, binatang buas yang bertoba secara tabiat secara tabiat ini binatang buas binatang mengganggu tapi justru menjadi hafidatan lahu minal ada justru menjadi pelindung dia dari kejelekan sebagaimana yang terjadi pada seorang sahabat kama jara di safina sahabat yang bernama safina radhiyallahu taala anhu maulanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsu kustira bihil markab ketika perahunya pecah dan dia terdampar ila jaziratin di satu pulau dan dia tersesat di dalam hutan al asad dia melihat singa faja'ala yamshi ma'ahu ini secara rincinya orang tadi berkata kepada singa tadi ana rasulu rasulillah aku ini utusannya Rasulullah SAW. Kalau engkau memang ya, diperintahkan dan takdirkan oleh Allah SWT, ya, mau ketahuilah bahwa aku pun utusan Allah SWT, utusan utusan Allah. Aku diutus oleh utusan Allah SWT. Maka singa itu berbalik. Diikuti oleh Safina. Ternyata diantar keluar dari hutan tersebut. Qala faja'ala yamshi ma'ahu. Maka Safina mengikutinya hatta dallahu 'ala tarik sampai ditunjukkan jalannya. Falamma awqafahu 'alaiha ketika sudah dihentikan di sana, ja'ala yuhamhimu ka'annahu yuwaddi'uhu. Tsumma raja'anhu. Tiba-tiba singa tadi yuhamhim. Yuhamhim itu bersuara, ka'annahu yuwaddi'uhu, seakan-akan dia mengucapkan perpisahan. Hmm, terus pergi. Subhanallah. Ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad yang hasan dan juga Imam Hakim dan mensahihkan wa wafaqahu Zahabi dan disepakati oleh Imam Zahabi. Ini dalam hadis yang sahih. Wa Ibrahim Ibnu Adham diriwayatkan bahwa Ibrahim Ibnu Adham naiman dalam keadaan tidur di bustanin di salah satu kebun wa indahu hayyatun fi famiha dalam keadaan ada ular di mulutnya taqatun atau taqatun narjisin wa inda indahu hayyatun fi famiha taqatun narjisin fama zalat tadubbu anhu hatta istayqadha maka ular yang di mulutnya tadi hanya lewat saja dan dia tidur tidak bangun sama sekali. Mungkin namanya takotun narjisin. Kalau narjis maknanya kelapa. Takotun narjis mungkin ular kelapa atau apa begitu. Allahu a'lam. Wa aksahana anna man dayya Allah dayya'ahu Allah. Sebaliknya, siapa yang melalaikan agama Allah, Allah akan lalaikan dia. Fadu'a baina khalqihi, maka dia akan tersesat di kalangan hamba-hambanya atau di tengah hamba-hambanya hatta yadkhula alaihi darar sampai dia tertimpa madarat wa ada gangguan-gangguan mimman kana yarju naf'ahu min ahlihi wa ghairihi justru dia mendapatkan gangguan kejelekan dari pihak yang dia harapkan akan bantu yaitu justru dari keluarganya sendiri dari anaknya sendiri naudzubillah min dzalik kama qala ba'dus salaf inni la a'sillah aku ketika bermaksiat kepada Allah. Fa'arifu dhalika fi khuluqi khadimi wa dabati. Tiba-tiba aku melihat pengaruhnya, pengaruh dosanya pada akhlaknya budakku dan pada tingkahnya hewan tungganganku. Artinya ketika dia bermaksiat pengaruhnya sampai kepada binatang piaraannya sampai kepada budak-budaknya, keluarganya, kan dalam riwayat sebutkan keluarganya. Aku mengetahui bekasnya pada keluargaku. Tiba-tiba bandel, tiba-tiba kurang ajar, tiba-tiba kendaraan yang ganyang. Ya. <clears throat> Itu baru nawa' al-awwal. An-naw' minal min al-hifdz wa huwa asyrafun naw'ain. Yang kedua, dari penjagaan Allah SWT dan ini yang lebih mulia dari dua penjagaan. Penjagaan yang pertama, penjagaan terhadap dunia Penjagaan yang kedua, hifdullah lil abdi fi dinih. Penjagaan Allah untuk hamba-hambanya dalam agamanya. Ini yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Walaupun kita naudzubillah tertimpa badan kita sesuatu musibah, tetapi kalau agama kita masih tetap utuh, khairun insya Allah. Karena sakitnya akan jadi pahala. Sabarnya akan jadi pahala. Ila akhir. Fi dinihi wa imanih dijaga agamanya, dijaga keimanannya. Fayafadhuhu fi hayatihi minasyubuhatil mudillah. Maka dijaga dalam hidupnya dari segala macam syubhat-syubhat yang menyesatkan. Wa minasyahawatil muharramah. Dan dari syahwat-syahwat yang haram. Wa yafad alaihi dinahu inda mautih. Dan juga dijaga agamanya ketika matinya. Fayatawaffahu alal iman. Dimatikan di atas iman, dimatikan di atas ketakwaan di atas husnul khatimah. Kalau ba'du salaf berkata ba'du salaf, "Idza hadara ar-rajul al-maut yuqalu lil malak shamma ra'sahu." Qala ajid fi ra'sihi al-Qur'an. Qala shamma qalbahu. Qala ajid fi qalbihi as-siyam. Qala shamma qadamayhi. Qala ajid fi qadamayhi al-qiyam. Qala hafidha nafsahu wa hafidhahu Allah. kata ba'du salaf, Kalau seorang akan mati, akan dikatakan pada malaikat, cium kepalanya. Maka dicium kepalanya, kata malaikat, aku mencium Al-Quran di kepalanya. Kala syum qalbahu, cium hatinya. Kalau ajid fi qalbihi siyam, aku dapat di dalam hatinya puasa. Kalau syum qadamai, cium kakinya. Kalau ajid fi qadamaihi qiyam, aku dapat di dalam kakinya berdiri. Ini selalu qiyamul Qala hafidha nafsahu Allah. Orang ini menjaga dirinya. Nah, orang ini menjaga dirinya maka Allah jaga dia. Wa fi sahihain anil Barra ibn Azib dari Nabi sallallahu Alaihi annahu amarahu an yaqula inda manamihi in qabadta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadaka salihin. Di antara doa Nabi sallallahu ketika tidur atau ketika akan tidur, dia berkata, "Ya Allah, kalau memang aku dimatikan malam ini, maka rahmatilah aku. Kalau engkau lepaskan aku hidup kembali, maka jagalah aku. Ahfadni, jagalah aku. Bima tahfadhu bihi ibadakas salihin." Dengan penjagaanmu seperti yang kau jagakan pada orang-orang saleh. Ilahun rakafi barakallahu fikum. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك